beliau hafizahullah taala فيا معصر السامعين من المسلمين والمسلمات Wahai semua pendengar baik dari kalangan kaum muslimin atau muslimat أظنكم أدركتم أن الموضوع مهم جدا Aku kira kalian telah mengetahui bahwasanya tema pembahasan ini muhim jidda sangat penting sekali. Warju antudriku أن الحديث فيه مفصلا مبسوطا غير متيسر الآن dan kata beliau hafizahullah taala aku berharap kalian mengetahui bahwasanya tema seperti ini dengan rinci dan panjang lebar tidak memungkinkan untuk disampaikan sekarang lakinni akhtasirul hadith bima arju an yusila ilaikum maizati ahli sunnati wal jamaah. Tapi kata beliau rahimahullah wa hafizahullah ta'ala Aku ingin meringkas muhadarah meringkas penyampaian yang akan sampaikan dan aku berharap bisa menyampaikannya kepada kalian terkait dengan mayizat ahli sunnah wal jamaah iya keistimewaan-keistimewaan ciri-ciri khusus yang ada pada ahli sunnah wal jamaah ini khanbillah rahimun rahimakumullah inti yang ingin beliau sampaikan ya as-sunnatu makrunatun bil ijtima' sunnah senantiasa beriringan dengan istima dengan persatuan dan beliau akan sebutkan beberapa ciri khusus mengapa ahlu sunnah mengapa sunnah mengapa orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu akan senantiasa beristimewa? Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan wahum ahlul athar wa ahlul hadith wa ta'if al-mansurah wa ahlu sunnah wal jamaah wa hum as-salafiyun fahadhihi al-asma hi asma li musamman wahid kata beliau ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ahlul athar ahlu sunnah wal jamaah kemudian ahlul asar, kemudian ahlul hadis, mereka adalah taifah mansurah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka adalah as-salafiyun. Ini adalah nama-nama untuk satu kelompok yang sama. Ini khawatibillah rahimun rahimukumullah faidah berikutnya dari beliau hafizahullah ta'ala. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah taifah mansurah Al-Sunnah wal Jamaah adalah Al-Firqatun Najiyah. Khonifillah rahimun rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan di dalam mukadimahnya Amma ba'du فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل sunnah wal jamaah Inilah kata beliau Keyakinan Al-Firqah Najiyah kelompok yang selamat. Kata para ulama kita yakni dikatakan al firqatul najiyah mereka an-najiyah selamat di dunia dari bid'ah di kebidahan-kebidahan dan selamat di akhirat dari an-nar. At-taifah mansurah yakni senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu taifatu min ummati wahirin al-haq. Iya, senantiasa akan ada sekelompok umat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wahirin, yakni mensurin, yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila bisa sampai hari kiamat tadi dalilnya. La yadurruhum man khalafahum wala man hadarahum hatta yati amrullah ahli sunnah wal jamaah. Firqatul Najiyah, At-Ta'if al-Mansurah, ahli sunnah wal jamaah adalah nama-nama untuk satu ya kelompok yang sama, As-Salafiyun, Ahlul Athar, Ahlul Hadith. Ini penting ikhwani fillah rahiman rahimakumullah karena hizbiyun wala ra'sihim Salman al-Audah. Iya. Mereka mencoba memilah-milah membeda-bedakan, membedakan antara Taif Mansurah dengan Firqatul Najiyah. Iya, untuk lebih mengunggulkan, mengunggulkan mereka-mereka aktivis, jihadis. Iya, kata mereka kalau Taifah Mansur adalah mereka-mereka ini. Orang-orang yang aktif berjihad. Adapun Firqatul Najib baru itu mereka-mereka para ulama yang tidak berjihad dan seterusnya. Alhamdulillah Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala sudah lama memiliki, memiliki buku khusus, kitab khusus yang membantah syubhat ucapan Salam al Audah ini. Yang intinya, khawatirillah rahimun rahimakumullah, kita harus tahu dan kita yakini bahwa ini semua nama untuk satu kelompok yang sama. Al-Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, Ahlul Athar, Ahlul Hadith, kemudian apa? Al-Firqatul Najiyah, kemudian al ta'if al Mansurah, ini satu nama untuk kelompok yang sama. Kemudian siapa mereka? Kata Syaubir Hafizahullah Ta'ala Wahum Kullu man mada Ba'da Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala tharihi Ya, mereka ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang-orang Yang berjalan Orang-orang Yang datang setelah Rasul Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam dan berjalan iya di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Sunnah wal Jamaah, al taif al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlul Hadis, Ahlul Asar, As-Salafiyun adalah orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka berjalan ya di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Sebagaimana Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis iftirakul ummah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wasataftariku hadil ummah akan terpecah eh, umat ini menjadi 73 golongan. Kullu hafinnar semuanya di neraka. Illa wahidah kecuali satu. Iya, wahyal jamaah. Siapa mereka al-jamaah ini? ditafsirkan dalam satu hadis yang dihasankan sebagian para ulama kita Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah apa? Ma kana ana alaihil yaum washabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejakku. Iya, yang aku sekarang ini di atasnya dan para sahabatku. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Sallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini umum. Seperti sudah kita sampaikan, baik dalam masalah akidahnya atau masalah manhajnya, masalah akhlaknya, masalah muamalahnya. Iya, mereka senantiasa berusaha mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Ubaid kata Syekh Ubaid hafizahullahu taala wa asasu ulaikum humus sahabah ثم أئمة التابعين مثل أروى بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر والزهري وسعيد بن مسيب والشعبي ومن أتباع التابعين مالك بن أنس وبعدهم مثل الشافعي وأحمد kata beliau dan tokoh-tokoh mereka إيه yang menjadi dasar pondasi harus sunnah wal jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para imam dari kalangan tabi'in seperti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Ibu yang siapa? Urwah bin Zubair ibunya Asma bin Abi Bakar. Urwah bin Zubair. Nah, Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Wa Zuhri, Imam Zuhri. Wa Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mertuanya siapa? Ini biar nggak ngantuk aja. Sa'id bin Musayyib, siapa mertuanya? Masya Allah, Abu Hurairah. Iya, mertuanya Sa'id bin Musayyib Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu punya menantu namanya Sa'id ilmu Sayyid, Sayyidut Tabi'in. Kata beliau, wa Sya'bi wa min atba'i tabi'in Malik bin Anas. Wa ba'dahu salah beliau, salah mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah tokoh-tokohnya. Iya. Qala kata beliau kata Syaubil hafizahullah taala wa kullu man kana min haula'i wa man ba'dahum sa'iran ala ma masya alaihi sahabatu wala immatu fahuwa salafi wa huwa sunni wa huwa athari kata beliau semua mereka yang tadi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam para tabi'in para atba'u tabi'in. Ya, setelah mereka Imam Malik bin Anas dan yang se, apa namanya yang semasa dengan beliau para imam harus sunnah Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka lah harus sunnah wal jamaah demikian juga semua orang yang berjalan di atas jalannya mereka di atas jalan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam tadi dialah ya salafi dialah sunni dan dialah asari. Sekali lagi ikhwan fillah rahimun rahimakumullah seperti awal majlis saya sebutkan, iya, mereka-mereka yang berjalan di atas para sahabat jalan a'immah dalam semua bidang. Iya, dalam masalah manhajnya, dalam masalah akidahnya, masalah akhlaknya, masalah tauhidnya, iya tidak dipilah-pilah. Karena mereka hizbiyun, ada yang menyatakan kami ini di atas Iya, akidah salaf. Tetapi pergerakan kami, pergerakan ikhwal muslimin. Tidak. Iya, kami di atas akidah-akidah salaf. Tetapi turuk kami di atas turuk sufiyah misalnya. nggak bisa. Semuanya. Manhaj. dan semanhaj manhaj para sahabat dan para imam. Akidah juga demikian. Akhlak kita juga berusaha meniru mereka. Iya, para sahabat, para imam Muamalah kita juga demikian. Semuanya. Karena manhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah adalah manhaj yang sempurna. Sebagaimana Islam adalah Islam agama yang sempurna. Demikian ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Sebelumnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah Beliau menyatakan. Kata beliau rahimahullahu taala wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'ah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu sunnah. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa Al-Imam rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah menyatakan wal asas pondasi yang dibangun di atasnya ahlu sunnah wal jamaah ya mereka mereka tokoh-tokoh ahlu sunnah wal jamaah adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah sunnah wal jamaah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, "Faman lam ya'khud anhum" Barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla Dia telah sesat dan mengada-adakan kebidahan. Ini khairul rahimun rahimakumullah. Ia menunjukkan wajibnya seorang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari para sahabat maka dia walla wabtada sehingga kata Syalbani rahimahullah kata Syalbani rahimahullahu taala as-salafiyun Ahlu sunnah itu memiliki asal asalif pokok yang ketiga yang tidak ada pada mereka-mereka selain ahlu sunnah wal jamaah. Ala wahwa ittiba' fahmi sahabah. Itu mengikuti jalannya para sahabat, pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang, semua kelompok mengaku kami berpegang dengan, Al-Qur'an was sunnah. Kami berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis. Tetapi ala fahmi man? Tetapi dengan pemahaman siapa? Ya dengan pemahaman tokoh-tokohnya, dengan pemahaman akalnya, rayunya. Ya, tetapi harus sunnah wal jamaah memiliki al asal thalith pokok yang ketiga yaitu ya senantiasa mengikuti para sahabat pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladil ala dzalik ikhwani fillah rahiman rahimakumullah katsir. Katsira. Dalil akan ini banyak. Di antara yang paling jelas yang harus kita ingat terus dalam surat An-Nisa ayat ke-155. An-Nisa ayat 155. Ini penting kita ingat. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al huda." Barang siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti Rasul. Setelah jelas kepadanya petunjuk, wayat tabir ghair sabilil mukminin Dan mereka mengikuti jalan bukan jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Siapa ya kawan? Al-Mu'minun ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia menentang Rasul, tidak ikut Rasul, setelah jelas kepada petunjuk dan dia tidak, tidak mengikuti dia dia dia mengikuti jalan bukan jalannya para sahabat. Iya. Tidak mengikuti Rasul dan malah mengikuti jalan selain mukminin, mengikuti jalan bukan jalan para sahabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla kami palingkan dia kemana dia berpaling. walus lihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyirah. Iya alangkah jeleknya tempat kembali mereka di neraka jahannam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan dari ayat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kata beliau antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jalannya para sahabat ada tanazul Iya. Apa itu? Barang siapa yang dia keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia keluar dari sunnah jalannya para sahabat. Barang siapa yang tidak tidak mengikuti jalannya para sahabat, otomatis dia keluar dari sunnah Rasul. Jadi ayat ini. Barang siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti Rasul, dan malah mengikuti jalannya orang-orang yang selain sahabat. Antara sunnah Rasul dengan yang para sahabat, jalannya para sahabat, talazum ada keterkaitan erat. Kalau dia tidak mengikuti jalan sahabat, otomatis dia sedang keluar dari jalannya Rasul. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, berarti dia tidak mengikuti jalannya para sahabat. Lebih jelas lagi, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ingat hadisnya ya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah, ingat ya? Ingat ya? Saya kira tahu. Ya, yang Rasulullah SAW beri nasihat sampai para sahabat sedih itu. Ingat ya? Ingat gak? Wa awana Rasulullah SAW mau idatan. Ingat ya? Asyahid. Di situ kata Rasul SAW, fa'innahu man ya esminkum Sesungguhnya barang siapa hidup di antara kalian. Fa'innahu. Iya, dia akan melihat. Pasayarah tilafan kathir akan melihat perselisihan yang banyak Ya, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau melihat pesisir yang banyak di akhir zaman ini, apa kata Rasulullah? Oh iya, biar nggak ngantuk. Eh? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Iya, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulaifar rasyidin. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi addu 'alaiha bin nawadib. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Kata para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini. Iya, kata Rasulullah SAW apa? Fa'alaikum bisunnati, satu. Kemudian kedua, wasunnatul rasyidin, dua. Berarti apa namanya ini? Dua dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, eh, kalau satu mufrad, kalau dua musanna itu masya Iya, musanna kan? Tapi ketika diperintah, apa kata Rasulullah SAW? Adzu alaiha. Ha ini musanna apa mufrad? Hah? Kalau mufrad musanna kan alaihima kan? Adzu alaihima. Gigitlah keduanya. Tidak, Bi. Adzu alaiha. Satu. Sama kata para ulama. Kenapa? Tadi itu. Karena mesti sunnah para rasyidin itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan lafaz adzu alaiha. Ini khawatibillah rahimun rahimakumullah. Demikianlah wajibnya mengikuti jalan para sahabat sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Utsaimin rahimahullah kata Syekh Albani rahimahullahu taala ahlus sunnah as-salafiyun memiliki asal yang ketiga yang tidak ada pada mereka Yang penting saya ingatkan. Yang sering saya ulang-ulang. Tapi yang dimaksud mengikuti jalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah fi jami' din Dalam semua perkara agama kita ini. Dalam masalah akidah, kita ikut bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berakidah. Dalam masalah muamalah. Kita lihat, kita membaca bagaimana para sahabat SAW bermuamalah. Dalam masalah ibadah, kita lihat bagaimana para sahabat semangat dalam beribadah. Sudah kita baca kemana sebagiannya. rahimah Yang banyak dilupakan oleh sebagian orang sekarang ini adalah bagaimana sikap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi ahlul batil. Allah wal bidah. Mereka banyak orang mengaku mengikuti salaf, mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mengikuti bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi menyikapi ahlul batil, ahlul ahwal bidah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang syidda, Orang yang tegas kepada mereka-mereka mubtadi'un, ahlu batil yang merusak agama ini. Wa ala sabiil misal ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Bagaimana? Seperti nanti saya ingin bacakan, tapi sekarang saya nukil sedikit. Ibnu Umar radhiyallahu ma. Ketika datang dua orang tabi'in. Dan itu kebiasaan mereka para tabi'in. Kepada Ibnu Umar. Mereka datang ketika muncul bid'ah qadariyah di Basrah. Hanya mereka pun berangkat. Ya, untuk haji atau umrah. Berharap bertemu dengan sahabat Rasul Sallallahu Ternyata mereka diberi taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu Masuk cerita. Ya Abu Abdurrahman, ya muncul di tengah-tengah kami di Basrah. Iya. Orang-orang yang mengingkari, mengingkari takdir. Mungkin nanti kalau lafadznya saya sengaja Iya, menyatakan annal amra unuf. jadi mengingkari takdir, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka belajar ilmu. Apa kata beliau? Iya. Tidak seperti orang-orang sekarang. Oh, sekarang. Mereka kan masih belajar. Belajar kan belajar ilmu kan belajar. punya kebaikannya. Rajin ibadah kan sudahlah. Tidak. Ketika mengetahui ini satu perkara yang batil, membahayakan umat. Apa kata beliau? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katakan kepada mereka, Iya anni bariun minhum. Aku berlepas dari mereka. Wa hum bara'u minni dan mereka berlepas dariku. Kan ini bahaya. Ini ikhwan rahimah, rahiman rahimakumullah. Sampai beliau menyatakan walladzi nafsu ibnu Umar biadi demi zat yang jiwa ibnu Umar di tangannya. Lau anfaqa ahaduhum misla uhudin dhahaba. Salah salah sarang mereka berinvestasi satu gunung Uhud emas. Mereka infakkan tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Gak ada. Kok kamu gak nasihati dulu sih? Kok gak tersebut dulu sih? Yang datang seorang sikah. Jadi membahayakan umat. Langsung diperingatkan. Ini ihwanabillah rahimah rahimakumullah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat memerangi Khawarij. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul Sabit sampai berdarah-darah. Karena bertanya tentang ayat mutasyabihat. Iya, tegasnya para sahabat di dalam menjaga umat, menjaga akidah umat. Iya, demikian sikap mereka dan ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah termasuk yang harus dicontoh oleh ahlu sunnah, orang-orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Qala berkata Syekh Ubaid hafizahullah taala setelah menyatakan bahwasanya semua orang yang berjalan di atas jalan para sahabat dan para imam yang tadi adalah Salaf, Dia sunni. Dia asari. Kata beliau, li'annas sabila wahid. Karena jalan Al-haq itu cuma satu. Iya. Wahwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huma wahdahuma sabilul huda wa tariqur rasyad wa jadatul falah wan najah fid dunya wal akhirah. Hanya keduanya lah Al-Qur'an dan sunnah Iya jalan menuju petunjuk. Jalan menuju bimbingan. Hanya keduanya lah, ya Al-Quran dan Sunnah. Jalan keselamatan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Iya, Al-Quran dan Sunnah. Lalu kenapa ijma di kita pegang? Iya, karena ijma itu dalil hujah kita jadikan sebagai pegangan. Ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya, Imam Syafi'i rahimahullah diantara berdalil dengan ayat tadi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di al huda kata Imam Syafi'i ini dalil diantara dalil yang menunjukkan ijma adalah hujjah. Loh kenapa para sahabat jalan yang kita ikuti? Iya, karena juga ada dalil. Yang laku dan Sunnah kita harus mengikuti jalan sahabat. Kan begitu. Jalan menuju kebenaran, jalan menuju Allah cuma satu. Jalan keselamatan cuma satu. Iya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita, ya seperti mereka, orang-orang yang malas belajar, ya dengan menyatakan wah kan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Ya kami kalian di situ, kami di sini, kan sama-sama kita menuju Allah. Ya hala, kita katakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraq bikum an sabili. Allah menyatakan ah, apa? Inilah jalanku yang lurus Rasul SAW ketika menjelaskan ayat ini menggaris lurus satu. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan aku yang lurus ini. Wala tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Karena kalau sampai ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan terpental. Iya, terlepas. Iya, dari jalan Allah yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Jalan menuju Allah cuma satu. Adapun jalan-jalan yang lain sudah semuanya buntu. Jalan-jalan syaitan. Dan hadis yang lain kata Rasulullah SAW, jalan-jalan yang lain ini tidaklah ada jalan kecuali ada syaitan yang menyuruh umat kepadanya menyesatkan mereka. Jangan iya dikiaskan pakai logika. Iya, lah kan kamu kalau mau berangkat ke Palangka juga kan banyak jalan kan? lewat jalan ini, lewat jalan itu. Yang penting kita sampai ke Palangka. Ini logika. Ikhwan fil rahiman rahimakumullah. Dalam beragama tidak demikian. Kita mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah. Allah menyatakan jalan cuma satu. Jangan kalian iya mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang di situ ada syaitan menyeru kepadanya. Qala Berkata Syaubain hafizahullah taala. Akhraja Muslimun wa ghairuhu. Imam Muslim meriwayatkan dan saya beliau juga min hadis Zaid bin Arqam kata beliau khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghadir yud'a humman baina Makkah wal Madinah Faham ini Allah wasna alaih. Ya Rasulullah pernah khutbah di Ghadir Hum di tempat antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjungnya. Tsumma kata beliau, "Amma ba'du. Ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa'in nama ana basharun. yushiku an yad'uani da'i rabbi fauji. Aku hanya manusia biasa. Sebentar lagi akan datang panggil dari Rabbku yakni malakul maut. Iya, aku akan mengijabah panggilannya. Ya, maksudnya aku adalah manusia. Aku pun akan meninggal. Wa natarikun fiikum fikum saqalai. Dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Awalahuma yang pertama kitabullah fi'il huda wan nur al hadis dan riwayat yang lain dan wasunnati dalam satu riwayat kata Rasulullah SAW taraktu fiikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma iya kitabullah wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mengingatkan ikhwan fillah rahiman rahimakullah tentang kedudukan sunnah. Selesai sudah. Kita membahas wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Ahlus, dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian beliau sekarang membahas tentang masalah kedudukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa sunnatu ma'sar al-abna as-sami'in minal muslimin wal muslimat. Sunnah Rasulullah SAW itu Wahai sekalian anak-anakku kata beliau. Jadi kalau muslim dan muslimat hiya wahyun Allah, ila rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah SAW tidak pernah dia tidak pernah berkata dengan hawa dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah yang keluar yang diucapkan oleh yang kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat rajin menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu Siapa namanya? Abu Hurairah? Nah? Abdurrahman bin Man? Abdurrahman bin Sahar. Kata Imam Zahabi rahimahullah, Al-Khuffal Tabaqat. Para penghafal itu bertingkat-tingkat. sana sanamihim Abu Hurairah. Dan yang di puncak para penghafal itu adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah dalam satu ucapan beliau kata beliau tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Fa innahu yaktubu wala aktub. Ya, karena beliau itu menulis. Namun aku tidak menulis beliau dengan hafalan. Sampai disebutkan para ulama kita, ya, kata sebagian para ulama kita yang antara Syalban rahimahullah saya ingat buku hadis kumpulan hadis yang pertama adalah kumpulan dikumpulkan oleh beliau. Siapa Abdullah bin Amr bin Al-As. Dikasih ini namanya As-Sadiqah. As-Sadiqah ini kumpulan hadis yang tulis Abdullah bin Amr bin Al-As. Asyhadu wa la ilaha Ketika dulu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mau menulis setiap yang keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menegur. Sampai akhirnya beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW, "Uktub, tulis. Wallahi demi Allah, iya, ma kharaja minhu illa haq." Tulis semua. Demi Allah, tidaklah keluar dari iya, lisan beliau ini kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Qala kata rahimahullahu taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian diwakilkan oleh kalian kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah wama ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh beliau ya kalian dilarang darinya maka hendaknya kalian berhenti darinya ya menjauh darinya berhenti dari apa yang beliau larang ada satu kisah yang menunjukkan sesatnya mereka Quraniyun Quraniyun ingkar sunnah isabugi serta yang lainnya ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan satu riwayat atau melarang. Dan itu ada ahli wanita-wanita iya La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna misat wal mutarafisat. Iya, al washimat wal mutawassimat beberapa lafaz larangan apa wanita menghilangkan alisnya atau menghilangkan atau yang diminta menghilangkan alisnya mengarang wanita iya mentato dan yang minta ditatonya laknat bahkan Allah melaknat wanita yang iya mengerik alisnya atau yang minta dikerik ya yang ditato atau minta ditato yang mau tapal lihat yang apa aku bahasa di sini yang ngikir menipiskan giginya supaya kelihatan lebih muda eh, nggak rapat lagi iya atau minta di dikikiskan dikikirkan giginya asyahid ah, itu hadi datang seorang wanita kepada Ibnu Mas'ud iya <coughs> kata beliau Aku dengar engkau menyatakan dilarang ini dan itu tadi itu. Dilarang wanita mengorek apa namanya alisnya, menghilangkan alisnya, mengikir giginya, bertato. Aku baca Quran, tapi aku tidak dapatkan apa yang kau sampaikan tadi. Iya. Aku baca Quran, tapi aku tidak dapatkan apa yang kau sampaikan tadi. Ini jawabannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Engkau baca Quran semua? Iya. Apa engkau telah sampai kepada ayat Allah ini? Wa ma ataakumur rasul wa ma ataakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu? Kata dia, iya. Itulah dalam Al-Qur'an ada. Karena yang menyatakan dilaknatnya para wanita yang demikian-demikian tadi itu adalah Rasulullah SAW. Dan Allah menyatakan apa yang dibawa oleh Rasul kalian ambil. Iya, yang melaknat melarang tadi adalah Rasulullah SAW. Dan Allah menyatakan apa yang dibawa Rasul, disampaikan Rasul kalian Ini. Ini rahimun rahimakumullah. Quraniyun. Ya. Ingkar sunnah. Mereka selain menentang hadis-hadis Rasulullah SAW ketika mereka tidak mau berpegang dengan hadis, juga pada hakikatnya mereka tidak berpegang dengan Al-Quran. Karena yang menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnah Rasul adalah Al-Quran. Karena mengaku sebagai orang hanya berpegang dengan Al-Quran. Dengan Quran pun kalian tidak berpegang. Karena Allah memerintahkan kalian untuk berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakum rasulu fahudhu wa ma'anahakum anhu tahu. Sehingga satu poin kita dapat di antara kelompok yang sesat yang terkait dengan sunnah Rasulullah SAW adalah ingkar sunnah. Mereka-mereka yang tidak mau berpegang sunnah dalam beragama. Bantahannya ini. Kita bantah mereka dengan ayat ini. Wa ma atakum rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya ingkar sunnah. Kalau kamu benar-benar berpegang dengan Al-Qur'an, kamu harus berpegang dengan sunnah. Karena Al-Qur'an memerintahkan kalian berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya kira cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.